وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita masih ditolong dan dibantu oleh Allah Jalla Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita di dalam hidup ini. dan ini merupakan nikmat dari Allah Jalla Subhanahu wa taala. Pertolongan inilah yang harus kita pelihara di dalam hidup. Pertolongan dari Allah Jalla wa ala inilah yang harus kita jaga. Dan tidak ada penyebab yang paling besar pertolongan dan bantuan ini dicabut oleh Allah Jalla Subhanahu melainkan karena dosa dan kemaksiatan kita kepadanya. Kapan saja seorang hamba melakukan dosa dan maksiat, di situ dia akan bertemu dengan jati dirinya. Berat untuk melakukan ketaatan berat untuk melakukan kebajikan, bahkan tertutup pada dirinya untuk menerima nasihat dan wejangan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Alaihi Salatu Wasallam telah menyebutkan bahwa dosa itu bagikan titik hitam yang tertitik pada hati setiap orang. Bila terus berlalu titik hitam demi titik hitam, maka hati itu akan menjadi terbalik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita menemukan dan menjumpai saudara kita berat dan sulit untuk terarahkan kepada kebaikan. Didorong untuk melakukan ketaatan. Berjalan di atas kelurusan. Maka coba engkau memeriksa langkahnya. Di sana engkau akan menemukan ada dosa-dosa yang dia lakukan. Belum dia bertaubat darinya barakallahu fikum atau dosa-dosa yang dia sedang lakukan dan kerjakan. Sehingga benar-benar menyulitkan dirinya untuk bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Serta memberatkan bagi orang lain untuk kemudian terbimbing kepada jalan yang lurus rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ingatlah barakallahu fikum Pertolongan dan bantuan Allah Jalla wa'ala dalam ketaatan ini anugerah besar. Jangan disia-siakan. Atau dengan kemaksiatan kita menolak turunnya bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa tidak ada penyebab pertama dan utama nikmat itu ditukar oleh Allah Jalla wa'ala. Nikmat itu dicabut oleh Allah Jalla wa'ala. Melainkan karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Barakallahu fikum. Kita tahu dan menyadari bahwa semua organ-organ tubuh kita ini mengundang untuk kita berdosa membawa dan menggeret serta menjerongkokkan kita ke dalam dosa. Barakallahu fikum. Apalagi di saat hati yang itu merupakan muara kebaikan di dalam hidup. Sudah tertutupi dengan dosa demi dosa. Kita mungkin bersama istri kita ridha untuk kemudian melaksanakan dosa dan kemaksiatan. Apakah dosa itu disebabkan karena ringannya lidah kita ini untuk kita goyangkan. Memfitnah barakallahu fikum di sana sini. Membicarakan saudara kita. Mencela dan mencaci maki mereka. Itu adalah dosa yang sangat berbahaya. Yang jarang seseorang untuk kemudian mau melirik. Dan melihat bahayanya rahimani wa rahimakumullah. Dia tidur bersama istrinya. Berada di atas ranjang berdua Sebelumnya dia gibahi saudaranya. Dia gibahi temannya. Ketika dia makan, dia barakallahu fikum membuat rancangan-rancangan untuk kemudian menipu temannya. Atau memakar temannya sendiri. Bagaimana caranya? Dia berusaha untuk kemudian membelokkan hati-hati mereka kepada sesuatu yang bengkok dan bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala dia yang menjadi penyebab orang lain kemudian tidak menghadiri majelis ilmu. Dia yang menjadi penyebab orang lain rahimani wa rahimakumullah tidak mendapatkan keberkahan ilmu rahimani wa rahimakumullah. Ini semuanya dosa dan dosa. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah. Saya mengingatkan bahwa barakallahu fikum nikmat untuk berjalan di atas dakwah ini kita tidak akan merasakannya di saat kita misalnya masih menyimpan dosa dan kemaksiatan. Kita akan sulit untuk kemudian bertemu hati kita ini dengan saudara kita disebabkan karena dosa yang kita lakukan rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnul qayyim rahimahullahu taala telah membongkar barakallahu fikum bahaya laten dari dosa dan kemaksiatan. Dosa itu akan menghilangkan barokah pada ilmu. Dosa akan menghilangkan barokah pada umur. Dosa akan menghilangkan barokah pada harta benda. Dosa menghilangkan barokah pada amal. Semuanya tercabut barokahnya. Karena kesalahan yang kita lakukan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum jaga bantuan dan pertolongan Allah Jalla wa'ala ini. Untuk dibantu dan ditolong oleh Allah Jalla wa'ala. Melakukan barakallahu fikum ketaatan kepadanya. Dekat dengan orang-orang saleh Berjalan di atas jalan Allah Jalla wa'ala yang lurus. Bantuan itulah yang harus kita cari di dalam hidup kita. Kita harus bisa mengerem diri kita ini. Mengerem lisan kita mengerem pikiran kita, mengerem seluruh organ tubuh kita. Jangan sampai melenceng dari ridhonya Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai keluar dari rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai keluar dari cintanya Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Terkadang kita punya teman, dia yang merusak kita. Ketika engkau menemukan ada teman engkau menyebabkan terjatuh dan terjerongkok di dalam dosa dan kemaksiatan. Apakah melalui lisannya? Lalu kemudian teringan lidahmu. Ringan lidah engkau untuk digoyangkan. Berbuat dosa. Mungkin tangan engkau. Mungkin pikiran engkau. Engkau harus menyelamatkan diri. Keselamatan itu tidak akan bisa ditukar oleh apapun juga rahimani warahimakumullahu jami'an. Maka ma'asyiral ikhwah. Sebagaimana saya juga tegas di pondok kita. Terus memperhatikan orang-orang yang salah dan keliru. Dan melakukan dosa dan kemaksiatan. Ternyata benar bimbingan ulama-ulama kita. Menemukan orang yang berat untuk kemudian diajak. Menemukan orang yang sulit dan menyia-nyiakan peluang dan kesempatan untuk duduk di majelis ilmu sering membuat permasalahan dan sering membuat problematika rahimani wa rahimakumullah kujami'an di lingkungan yang soleh tersebut. Maka saya mengingatkan, jangan sampai terjadi di tempat ini. Kita berharap keberkahannya dari Allah Jalla wa'ala. Kita harus menjaga dan mendidik istri dan anak kita agar jangan melakukan dosa dan kemaksiatan. Bila kita menemukan istri kita barakallahu fikum adalah orang yang berjalan dengan fitan, banyak fitnah, banyak orang yang digibahi, engkau wajib sebagai seorang suami untuk mengingatkan istrimu ini takut kepada Allah Jalla wa ala. Bila engkau mendengarnya, engkau berdosa. Bila engkau ridha, bertambah dosanya. Nas'alullah salamatul afiyah. Itulah yang menyebabkan kita sulit menerima kebenaran. Itulah yang menyebabkan kita berat untuk menerima bimbingan rahimani wa rahimakumullah. Dan dosa itulah yang menyebabkan kita terjeret dan gampang terbawa oleh orang yang pada fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka penyakit-penyakit. Karena dosa yang kita lakukan. Karena tidak mungkin jiwa yang senang berdosa itu akan mau bertemu dengan orang-orang soleh. Tidak mungkin. Dia akan mencari yang sepadan. Dia akan mencari yang sama. Dia akan mencari barakallahu fikum temannya. Dia akan sejalan dengannya. Dia akan berbicara dengannya. Dia akan mengeluarkan unak-unak dengannya. Karena jiwanya sama. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-arwahu junudum mujannada. Ruh-ruh ini bagikan satu pasukan yang sudah dipersiapkan. Bila dia cocok, dia akan bertemu. Dan bila dia tidak cocok, dia akan berpisah kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita harus barakallahu fikum camkan baik-baik. Jaga bantuan dan pertolongan Allah di dalam hidup kita ini. Kita butuh pertolongan sebagai seorang suami. Istri kita butuh pertolongan sebagai seorang istri. Anak-anak kita itu butuh pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu. Kalau kita sebagai pimpinan keluarga yang berani melakukan dosa dan kemaksiatan. Lalu kemudian istri kita akan lebih berani untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Dan anak kita akan lebih berani lagi untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Maka oleh karena itu barakallahu fikum. Jaga baik-baik wasiat Allah Jalla wa'ala di dalam hidup ini. Agar kita benar-benar mengamalkan apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala pesan yang sangat singkat darinya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyiral ikhwah, saya cinta kepada alus sunnah wal jamaah. Lillahi dimanapun mereka berada. Bahkan barakallahu fikum sedih. Melihat ujian dan cobaan yang sedang menimpa mereka. Bahwa Wallahi. Saya berusaha kemudian di dalam doa. Untuk kemudian mereka diberikan istiqomahan. Melindungi dan menjaga mereka. Saya yakin dengan kita mendoakan mereka hidayah mendoakan mereka kokoh di atas agama ini. Malaikat akan mengatakan walaka mitluhu. Engkau akan mendapatkan yang semisal. Barakallahu fikum. Menyedihkan melihat saudara kita ahlus sunnati wal jamaah yang teruji kemudian gagal dan tidak lulus dalam ujian itu menyedihkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walhamdulillah. Dalam sujud barakallahu fikum. Saya tidak melupakan mereka. Mendoakan para pemikul amanat dakwah yang berat ini. Diberikan kesabaran. Diberikan keikhlasan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka dibantu dan ditolong. Dan menolong dakwahnya ini hafidhani. Wa hafidhakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum. Di saat awal kita mulai dakwah di sini Artinya menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Dan mengajak saudara ahlus sunnati wal jamaah. Mengajaknya kembali kepada jalan Allah Jalla wa'ala. Mengajaknya kembali kepada al-haq. Kembali kepada bimbingan para ulama. Di dalam dakwah ila Allah Jalla subhanahu. Bersedih barakallahu fikum. Di saat kemudian ada orang yang tampil mengkebiri para ulama mencela para ulama, menjelekkan para ulama, menuding para ulama, menganggap remeh dan enteng mereka para ulama barakallahu fikum. Fawallahi kita merasakan selamatnya kita di dalam dakwah ini dari berbagai ujian di saat kita berjalan bersama mereka. Sekarang ada orang yang baru-baru belajar lalu kemudian mencela ulama kita, merendahkan mereka, melihat dengan mata sebelah barakallahu fikum apa yang Anda inginkan akhi di dalam dakwah ini. Turidul haqqa am turidul fitnah. Engkau menginginkan kebenaran dan kebaikan atau engkau menginginkan fitnah di dalam dakwah ini. Jikalau engkau berjalan di atas fitnah, Anda akan berjalan ke sana kemari menebarkan fitnah itu sendiri. Anda tidak akan membatasi buah diri Anda. Anda akan mengetuk pintu siapapun yang Anda anggap untuk berjalan bersama Anda. Kalau orang lain, engkau penyebabnya untuk lari dari ulamanya. Jikalau orang lain, engkau penyebabnya untuk tidak mau duduk di majlis ilmu kembali. Anda berdosa ya akhi Anda menanggung besar dosa yang engkau lakukan Barakallahu fikum. Karena engkau menyesatkan orang lain. Karena engkau menimbulkan fitnah kepada orang lain. Engkau menanggung dosa di atas dosa. Itulah yang menyebabkan kemudian datangnya. Wal billah. Peringatan dari Allah Jalla Subhanahu. Jaga dirimu wahai ahlu sunnah. Lindungi istrimu barakallahu fikum lindungi anak-anakmu. Jangan sampai mereka lebih jahat dari dirimu. Jangan sampai engkau sebagai seorang suami tidak memiliki barakallahu fikum kekuatan untuk melindungi agama istrimu, melindungi agama putra-putrimu. Engkau gagal barakallahu fikum. Engkau gagal rahimani wa rahimakumullah untuk kemudian mengejar cinta dan ridhonya Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Fa'akulu, saya katakan, uhibbukum fillah, saya cinta kepada ikhwanuna. Karena Allah Azza wa Jalla, saya akan terus memberikan nasihat. Dan memberikan bimbingan dan arahan. Agar Allah Jalla wa Ala menurunkan keberkahannya barakallahu fikum pada lingkungan kita ini rahimani wa rahimakumullah untuk mewujudkan lingkungan yang baik di masa sekarang ini. Aduhai betapa beratnya. untuk mencari teman yang soleh di dalam hidup. Betapa beratnya barakallahu fikum. Maka di saat kita menemukan ada lingkungan yang bisa kita hidup. Di sana ada orang-orang soleh. Kesolehannya adalah terlihat di saat dia mencari kebenaran mencari bimbingan, mencari arahan, semangat belajar ilmu, maka itu adalah keinginan-keinginan soleh di dalam hidup. Maka oleh karena itu saya mengingatkan, ini adalah nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Coba dibayangkan. Jikalau engkau pulang kampung kembali kepada kedua orang tuamu. Yang mandar pulang ke mandar mencoba kemudian untuk liburan bersama istri dan anakmu, engkau akan bertemu jika engkau masih hidup jiwamu atau jika masih hidup hatimu, masih hidup jiwamu dan engkau masih menghormati kebenaran, engkau akan menemukan sehari dua hari engkau akan menemukan betapa bahayanya lingkungan yang jelek dan betapa bahayanya teman yang barakallahu yang tidak baik. Padahal bukan kita yang berdosa. Bukan kita yang melanggar aturan agama. Tetangga-tetangga kita. Namun itu mempengaruhi barakallahu Sehari engkau kembali ke kampungmu. Engkau menemukan ada perubahan pada dirimu. Perubahan pada istrimu. Perubahan pada anak-anakmu. Beda jika engkau berada pada lingkunganmu yang semuanya menginginkan kebaikan buat dirinya. Semuanya menginginkan keselamatan buat dirinya. Engkau akan menemukan beda barat Allah fikum. Maka ini harus disyukuri. Saya mengatakan. Ini termasuk salah satu markas dari markas Ahlus Sunnati wal Jamaah. Walaupun sederhana seperti ini. Maka ini merupakan nikmat dari Allah Jalla Subhanahu yang harus barakallahu fikum dipelihara. Semua pihak menjaga keberkahan dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala turun masing-masing kita. Di rumah kita barakallahu fikum. Karena bila satu maksiat dan dosa yang dilakukan, walaupun secara sembunyi di dalam rumah kita, mempengaruhi ukhuwah dengan yang lain. Mempengaruhi barokah di lingkungan itu sendiri maka jikalau kita menjadi penyebab terangkatnya barakah di lingkungan itu, kita berdosa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu tegakkan amar ma'ruf nabi mungkar. Jaga lingkungan yang baik ini untuk selalu mendapatkan barokah dari Allah Jalla Subhanahu wa taala. Jaga barakallahu fikum diri kita jangan sampai sebagai penyebab barokah itu diangkat oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Jaga nikmat ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan kita akan menemukan orang yang bermudah-mudahan di dalam persoalan manhaj. Orang yang menggampangkan urusan manhaj. Dan orang yang menggampangkan urusan al-haq dia tidak mungkin akan betah barakallahu fikum bersama orang-orang yang soleh dan menginginkan kebaikan dan kelurusan dari manhajnya dimanapun dia berada dia tidak akan betah tinggal rahimani wa rahimakumullahu jami'an saya yakin barakallahu fikum karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al arwahu junudum mujannadah Ruh itu merupakan bagikan sebuah pasukan. Dia akan mencari yang sama dan serupa. Dan dia akan tidak bisa bertemu dengan jiwa yang tidak sama rahimani wa rahimakumullah. Kesamaan jiwa dan berjalannya ruh kita ini harus sesuai dengan tuntunan dan bimbingan agama Allah Jalla Subhanahu. Kalau kita sebagai seorang sunni salafi berusaha menundukkan segala apa yang kita miliki di atas jalan yang lurus ini, kita akan bertemu dengan saudara kita. Kita akan bertemu barakallahu fikum dengan teman-teman kita sendiri. Namun selama itu tidak terjadi pada diri kita. Kita tidak menghormati manhaj ini. Kita tidak menghormati al-haq dan kita tidak menghormati hidayah ini, kita tidak akan bertemu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walaupun Anda satu atap. Kalau barakallahu fikum, Anda tidak menghormati kebenaran, tidak menghormati manhaj ini, Anda tidak mungkin akan bertemu dalam satu jiwa. Barakallahu fikum. Walaupun Anda itu jauh, di gunung sana, di timur dan di barat. Barakallahu fikum. Namun engkau <clears throat> berusaha meluruskan segala apa yang ada pada dirimu dengan manhaj ilahi. Engkau pasti akan bertemu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka saya mengingatkan diri saya sendiri dan mengingatkan ahlus sunnati wal jamaah. Jaga barakallahu fikum diri kita kita ini sedang berlomba-lomba dan kejar mengejar dengan ajal. Barakallahu fikum. Mana yang lebih dahulu? Keinginan kita untuk meraih kemuliaan hidup ini lebih dahulu daripada ajal kita atau kita barakallahu fikum mencari jalan dan jalur atau jalan yang keliru di dalam hidup lalu ajal kita mendahului kita rahimani wa rahimakumullah. Itu yang kita takutkan barakallahu fikum. Maka sekali lagi lakukan koreksian ulang terhadap akal dan pikiran yang kita miliki ini. Lakukan koreksian ulang terhadap niat dan keinginan kita di dalam hidup ini. Lakukan koreksian ulang terhadap langkah dan cara-cara kita barakallahu fikum hidup di dunia ini. Kalau engkau berusaha demikian, bergembiralah dengan firman Allah Jalla wa'ala. Walladhi najahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah Jalla wa'ala, Lanah lanahdiyannahum subulana. Kami akan memberikan petunjuk dan bimbingan di jalan kami. Allahu Jalla wa'ala memberikan kabar gembira barakallahu fikum. Walladhi najahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami dia berusaha memperbaiki dirinya dengan penuh kesungguhan. Dia melihat dan mengkaji pikiran sekarang yang ada pada dirinya. Untuk kemudian di jalan Allah Jalla Subhanah. Langkahnya, keinginannya, niat-niatannya. Dia coba untuk melakukan koreksian. Allah Jalla wa'ala akan membantu engkau. Allah Jalla wa'ala akan membantu engkau untuk berjalan pada jalan yang benar-benar selamat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah barakallahu fikum. Sekali lagi bahwa bisanya kita berjalan di atas dakwah ini dengan penuh keselamatan usaha untuk melakukan koreksian diri barakallahu fikum itu pertolongan dari Allah ini yang dijaga dan sudah saya sebutkan di depan. Tidak ada yang menyebabkan kelemahan bantuan dan pertolongan ini. Kecuali dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Apakah dosa itu karena lisan kita? Apakah dosa itu karena keinginan apa yang nyantol di pikiran kita ini? Apakah dosa itu yang kita lakukan dengan kaki kita? Berjalan ke sana kemari barakallahu fikum. Ataukah dosa ini disebabkan karena tulisan tangan kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya mengajak hal ini barakallahu fikum. Karena saya tetap yakin di semua tempat kita diuji oleh Allah Jalla Subhanahu. Kita diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Ketulusan dan keikhlasan kita berjalan di atas manhajul hak ini. Jangan sekali-kali kita sebagai penyebab rusaknya dakwah ini. jangan sekali-kali kita sebagai penyebab tidak kemudian mulianya dakwah ini. Jangan sekali-kali kita sebagai penyebab orang lain menghujat kita di hadapan Allah Jalla Subhanahu karena kita mengajaknya, karena kita yang membisikkannya, karena kita yang menyebabkan lari dari lingkungan ilmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, saya barakallahu fikum memukadimahi hal ini untuk saya tegakkan nasihat buat diri saya sendiri. Kita ini sama-sama manusia yang lemah barakallahu fikum. Membutuhkan ada wejangan dan nasihat. Dan saya yakin apa yang dikatakan oleh Allah Jalla wa'ala wa fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan wejangan, nasihat dan peringatan akan berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla Subhanahu wa taala. Saya mengambil satu poin, satu poin terkait dengan fadailut tauhid dan akidah di dalam hidup. Yaitu akidah seperti yang kita sebutkan di depan. Bahwa akidah dan tauhid itu merupakan asas. Pondasi kehidupan manusia. Pondasi kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat. Landasan rasa aman di dunia dan juga di akhirat. Maka akidah dan tauhid itu merupakan sebab yang pertama dan utama datangnya pertolongan Allah Jalla Subhanahu wa taala. يقول الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian membela agama Allah Jalla Subhanahu, jika kalian menolong agama Allah Jalla wa'ala, niscaya Allah akan membela kalian dan menolong kalian serta mengokohkan kaki-kaki kalian. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Ayat ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa yang pantas untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala adalah orang yang mukmin, ai orang yang berakidah dan bertauhid yang benar kepada Allah Jalla Subhanahu wa taala. Yaqulullahu azza wa jalla ketika berbicara dan mengarahkan pembicaraannya kepada syayatin, inna ibadi laisa lak alaihim min sultan. Allah Jalla wa ala mengatakan, Sesungguhnya hamba-hambaku, kata Allah Jalla wa'ala, tidak ada sedikit pun atasmu wahai syaitan, wahai iblis, kekuasaan atas mereka. Anda tidak memiliki kekuasaan, kemampuan untuk kemudian menguasai mereka-mereka yang beriman kepada Allah Jalla Subhanahu. Mereka-mereka yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa'ala bercerita tentang perjuangan orang-orang yang bertauhid dalam banyak ayat Al-Quranul Karim. Wa min tilkumul ayah. Qala Allah Azza wa Jalla. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Liyutahirahu ala dini kullihi. Walau karihal musyrikun. Di dalam ayat yang lain. Walau karihal kafirun dalam ayat yang lain wa kafabillahi syahida Allah Jalla wa ala menyebutkan bahwa dialah yang telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama yang hak ini ai akidah dan tauhid untuk kemudian Allah memenangkannya atas agama-agama yang lain. Ketika Allah Jalla wa ala berbicara tentang keinginan-keinginan orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang berakidah dan mukmin. Allah Jalla wa ala mengatakan, yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah Jalla wa ala mereka mengatakan, mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya ai agama Allah Jalla Subhanahu agama tauhid maka Allah berjanji untuk tetap menyempurnakannya Allah Jalla wa ala yakul wa kam kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah betapa banyak yang sedikit itu para pejuang-pejuangnya bisa mengalahkan yang banyak karena izin dari Allah Jalla Subhanahu. Walhamdulillah. Pujian ulama-ulama ahlus sunnati wal jamaah sekarang ini terhadap pemerintah mamlakah khadim haramain Salman Malikus Salman rahimani wa rahimakumullah pujian ulama barakallahu fikum tentang perintah untuk kemudian menghancurkan dan memerangi kaum Pujiannya Ujiannya adalah bergeraknya pasukan ahlu tauhid rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Baca pujian-pujian para ulama atas keputusan Malik Khadim Al-Haramain yang kemudian berusaha untuk menghadapi kaum Syiah Rafidah. Para ulama menjelaskan bahwa kaum Syiah Rafidah ini kejahatannya terhadap Islam dan kaum muslimin lebih ngeri atau lebih jahat dibanding dengan Yahudi dan Nasara. Hafidhani wa hafizakumullah. Sekali lagi, bahwa kejahatan barakallahu fikum Syiah Rafidhah ini terhadap Islam dan kaum muslimin adalah lebih dahsyat dibanding dengan kerusakan orang-orang Yahudi dan Nasara terhadap Islam dan kaum muslimin. Maka suara jihad barakallahu fikum diserukan rahimani wa rahimakumullah. Ternyata Allah membuktikan itu siapa sesungguhnya Muhammad al-Imam. Ketika hancurnya masjid-masjid Syiah Rafidah, dia tampil memberikan pembelaan barakallahu fikum. Padahal di masjid itu dicaci maki para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Di masjid itu barakallahu fikum dicela ummahatul mukminin. Maka para ulama mengingatkan para mujahidin ahlus sunnah wal jamaah bahwa kehormatan para sahabat Nabi yang kalian bela, kehormatan ummahatul mukminin yang kalian bela itu lebih tinggi dari kehormatan kalian. Kehormatan para sahabat Nabi Ridwanul Alim Ajma'in yang kalian bela dan kehormatan ummahatul mukminin yang kalian bela itu lebih mulia dari diri-diri kalian. Barakallahu fikum. Kata Syekh Muhammad bin Hadi Al-Badqani. Kalau saya berada di Yaman, saya akan keliling semua negeri untuk kemudian tahri membangkitkan semangat kaum mujahidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Betapa barakallahu fikum mengerikannya Muhammad al-Imam. Yang kita tidak pernah menyangka dan menduga barakallahu fikum hafidhani wa Allahu jami'an. Menyesalkan perbuatan barakallahu fikum fatwa para ulama yang menyuruh untuk kemudian membombardir orang-orang kafir hautiyin syi'ar rafidah hafidhani wa hafidakumullah menyalahkan langkah-langkah sunnah yang ada di Yaman untuk berjihad bersama pemerintahnya keluar berjihad barakallahu fikum bersama masyarakat muslimin yang ada di negeri Yaman rahimani wa rahimakumullah. Maka saya akhi, ketika engkau menemukan ujian ini, saya yakin kalau engkau sudah di Indonesia memiliki bibit-bibit pelecehan terhadap ulama ulkibar, Anda tidak akan selamat untuk fitnah yang berikutnya. Sebagaimana menimpa saudara-saudara kita yang fanatik dan taasub terhadap Muhammad al-Imam dan Abdurrahman al-Adani. Sekarang mereka merasakan barakallahu fikum. Akibat dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirikum. Mereka tidak bisa mengambil barakah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika kemudian orang-orang diuji di Indonesia ini dengan tampilnya seorang ustadz yang dibicarakan oleh kibar ulama. Antum lihat ketika munculnya fitnah yang lebih dahsyat lagi. Dia tersesat lagi jalannya. Membela dan mendukung barakallahu fikum. Mereka-mereka yang dibicarakan oleh para ulama ul Terus akan berlanjut hal ini. Kesesatan demi kesesatan terus akan terjadi. Nanti akan muncul lagi. Anda tidak percaya lagi kepada alim itu. Hancur agamamu ya akhi. Disebabkan karena salah engkau melangkah rahimani wa rahimakumullah. Engkau mencela dan menjatuhkan ulama ahlu sunnati wal jamaah yang telah menghabiskan umurnya untuk membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tub ilallah, bertaubat engkau kepada Allah Jalla subhanahu. Langkah engkau semakin terlihat kesesatannya. Langkah engkau semakin lihat kejahatannya dan kejelekannya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sudah kita menemukan pada diri kita. Pada diri ahlus Sunnah wal jamaah sekarang ini. Diuji. Ternyata gagal di babak pertama akan mengalami kegagalan pada yang kedua kalinya dan terus barakallahu fikum akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Maka saya mengingatkan tauhid dan akidah itu barakallahu fikum yang akan menyebabkan datangnya pertolongan Allah pada diri kita sendiri. Maka kapan saja kita menghancurkan tauhid ini dan akidah ini termasuk darinya ketika kita melecehkan ulama kita maka kita telah menghancurkan akidah kita barakallahu fikum. Loh, kenapa? Apa kaitannya dengan akidah kita? Akidah itu mengajarkan kita al-wala wal bara. Kita barok kepada orang yang salah dan keliru. Namun kita balik. Kita walak kepada orang yang salah dan keliru. Lalu kita barok kepada dari orang yang benar langkahnya barakallahu fikum. Kita sudah salah di dalam menerapkan akidah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan menemukan akibat dari kekeliruan dan kesalahan ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahi kita mendengar dari orang-orang yang baru belajar, baru saja menjadi ustaz, lalu kemudian menyikat ulama ahlus sunnati wal jamaah. Mencelanya, ucapannya bukan wahyu, ucap dia bukan penentu masuk surga, berbagai macam ucapan-ucapan barakallahu fikum. Nas'alullah salamat al-afiyah. Nas'alullah salamat al-afiyah. Dia bukan penjamin. Kalau sekiranya Syekh Rabi itu yang bisa menjamin masuk surga, maka saya akan mengikutinya. Allahu Akbar. Ini pelecehan terhadap ulama barakallahu fikum. Akhlaknya ahlul ahwa'i wal bid'ah. Apa anda mau menebarkan pelecehan ini barakallahu fikum? Apakah anda kemudian berbicara di sana sini? Merendahkan bimbingan mereka? Man antah? Siapa anda ini rahimani wa rahimakumullah? Hingga kemudian membicarakan orang yang telah habis umurnya berjuang untuk dakwah ilallah. Kenapa kok kita harus marah? Karena barakallahu fikum. Ini langkah yang sangat berbahaya. Di tengah ahlus sunnah wal jamaah. Apalagi kalau sampai kemudian berbicara kesana kemari rahimani wa rahimakumullahu jami'at. Barakallahu fikum. Maka saya mengingatkan kepada ikhwahnya. Bela dakwah ini. Bela al-haq. Dan bela ahlul haqqi. Engkau akan selamat barakallahu fikum. Jikalau engkau membela al-haq. Dan membela ahlul haqqi. Dengarkan. Engkau masuk di dalam ayat Allah Jalla wa'ala. Ya ayyuhalladina amanu. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah akan menolong engkau. Allah akan mengokohkan kaki engkau. Barakallah fikum. Tapi kalau sampai engkau membela orang yang salah, lalu sampai melecehkan dan merendahkan ahlul haqqi dan ulamaul haqqi, berarti Anda sebentar lagi akan binasa barakallahu fikum. Menjadi orang yang tersesat sejauh-jauh bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Ajak teman-teman kita yang melakukan hal demikian. Tuf ilallah Jalla subhanah. Bertaubat kepada Allah Jalla subhanah. Benar kita cinta kepada guru-guru kita. Ustaz kita. Alim kita. Ulama kita. Namun kita harus lebih cinta kepada Al-Haq. Kita harus lebih cinta kepada Al-Haq siapapun yang menyelisi al-haq. Kita wajib untuk mengikuti al-haq rahimani wa rahimakumullah. Jangan barakallahu fikum menjadi ajnadu syayatin. Bala tentara syayatin. Namun jadilah engkau junudullah. Jadilah engkau hizbullah. Jadilah engkau Allah, Walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kita ingin pertolongan Allah Jalla wa taala melalui akidah dan tauhid yang kita pelajari dan kita yakin dan yakin dimanapun ada perjuangan ahlus sunnati wal jamaah tetap ada yang akan menolaknya tetap ada yang disebut oleh Rasul mukhaddil orang-orang yang berusaha barakallahu fikum mencela langkah engkau wahai ahlus sunnah. Dia akan berani membela langkah-langkah yang salah. Lalu kemudian mencela dan merendahkan langkah engkau wahai ahlus sunnah wal jamaah. Namun siapa? Nabi saw telah menyebutkan, لا tazalu طائفة min ummati. Zahirina alal haq. لا يضرهم man khadalahum. Wala man khalafahum. Hayat يأتي أمر Allah telah menjamin engkau, wahai orang-orang yang berjalan di atas al-haq, dari dua musuh. Musuh dari luar orang-orang yang menyelisih engkau dalam manhaj, orang-orang yang menyelisih engkau di dalam masalah akidah dan mukhazil, orang yang berada di barisanmu sendiri namun dia melecehkan engkau dia merendahkan engkau, dia menghina engkau. Itu namanya muhazzil barakallahu fikum. Dia berada pada barisan ahlu sunnah. Namun dia eh, muhazzil merendahkan langkah ahlu sunnah wal jamaah. Namun di, di kesempatan lain. Engkau melihat dia membela orang yang salah. Dia membela orang yang bermasalah. Dia dekat dengan orang-orang yang tadi kita sebutkan. Menyelisih manhat. Dia dekat. Tetapi dia memerangi langkah orang-orang yang membela kebenaran barakallahu fikum. Itu setiap perjuangan al-haq itu. Mesti ada hal itu rahimani wa rahimakumullah. Namun, jikalau engkau yakin berjalan di atas al-haq, dua musuh ini, dua lawan ini tidak mungkin akan memudaratkan engkau. Pertama, yaitu yadurruhum orang yang ditafsirkan oleh para ulama orang yang berada di luar jalan engkau bukan ahlus sunnati wal jamaah tidak akan memudaratkan engkau yang kedua walaman khazalahum khazalahum dari dalam dirinya sendiri ada yang mencela dia ada yang tidak menerima langkahnya itu namanya mukhazdil Barakallahu fikum. Itu selalu ada dalam perjuangan al Berarti engkau dituntut sabar barakallahu fikum. Engkau dituntut istiqamah. Terus jangan sampai engkau lepas dari keikhlasan. Jangan sampai engkau lepas dari kejujuran. Jangan sampai engkau lepas dari kesabaran. Jaga kebenaran itu barakallahu fikum. Perjuangkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an Allah akan memberikan perlindungan pada dirimu dari dua yang berusaha menggoyangkan engkau. Dari dalam dirimu sendiri yang disebut dengan muhazil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan muhazil sekali lagi itu berasal dari dalam diri alus sunnati wal jamaah telah melakukan makar-makar di dalamnya rahimani wa itu namanya mukhazil. Terhadap orang yang berjalan benar di atas al-haq. Dia lawan, dia jelekkan, dia jatuhkan, dia bicarakan, dia fitnah. Tetapi ketika dia menemukan orang bersalah, dia bisa jalan bersamanya, dia bisa duduk semajelis dengannya, dia bisa menebar senyum dengannya. Ini namanya mukhazil di dalam dakwah ila Allah Jalla Subhanahu. Jika engkau jujur berjalan di atas al-haq Allah Jalla wa ala akan menjaga engkau Allah Jalla wa ala akan memelihara dan melindungi engkau menolong engkau jaga keikhlasan jaga kejujuran engkau berhias dengan kesabaran Allah Jalla wa ala akan membantu kita semoga Allah Jalla wa ala membantu kita terlebih khusus yang ada di Mamuju Tengah ini semoga Allah Jalla wa ala terus menganugerahkan kita untuk ikhlas berjalan di atas kebenaran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nasihat ini tentu buat diri saya sendiri. Kemudian ahlus sunnati wal jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wan hamdulillah, Subhanakallah wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته